Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala Hukmul qatiranil khabari bi'an ma'ahara wa khlaulaqa wa awshaka Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai af'alul muqarabati. Kemudian beliau memasuki pembahasan mengenai hukmu qatiranil khobari bi'an. Hukum bersambungnya khobar dengan an. Kita sudah membahas bahwa secara umum khobar bagi af'alul muqorobah itu berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il mudhari'. Dan pada beberapa keadaan itu bisa bersambung dengan an atau juga tidak. Maka di sini juga dibahas hukum yang sama, namun ma'aharo wa khlaulako wa ausyaka. Akan tetapi yang dibahas adalah hukum bersambungnya khobar dengan an untuk haro, ikhlau lako, dan ausyaka. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-166 dan bait yang ke-167, di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, Wa ka'asa haro walakin ju'ila. Dan haro itu seperti asa. Kita mengetahui asa itu termasuk af'alur roja, maka haro juga demikian. Demikian juga amalannya itu serupa. Walakin ju'ila akan tetapi untuk haro itu dijadikan khobaruha hatman bi'an muttasila untuk haro itu khobarnya itu wajib bersambung dengan an. Kalau untuk asa kemarin kondisi khobar bersambung dengan an itu kan mayoritas, tetapi kalau di sini wajib menurut bait ini. Kemudian wa alzamu laqo'an mithla haro dan orang Arab ya orang Arab itu mewajibkan ikhlaulaqa itu khobarnya bersambung dengan an, seperti haro. Kemudian wa ba'da ausyakan an nazuro. Dan setelah ausyaka atau dengan kata lain khobar bagi ausyaka itu kondisi di mana khobarnya kosong dari an ya atau hilang an dengan khobarnya itu nazuro, itu jarang. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan kedua bait ini. Ai maksudnya, Inna haro mithlu asa fit dalalati ala rojai. Sesungguhnya haro itu semisal atau serupa dengan asa dalam penunjukan maknanya kepada roja, harapan. Contohnya bagaimana nahwu harol ibu an ya'uda. Harol ibu an ya'uda. Ya, semoga orang yang absen atau tidak hadir tersebut itu kembali. Maka maknanya sama. Haro dengan asa itu maknanya roja, harapan. Tetapi apa bedanya? Walakin yajibu fi khobariha an yakuna muttasilan bi an. Akan tetapi bedanya, khusus untuk khobar bagi haro, itu khobarnya wajib bersambung dengan an. Ya, wajib di sini. Kemudian wa mithluha fil wujubi lako. Dan yang serupa dengan kewajiban ini, maksudnya khobarnya wajib bersambung dengan an, itu adalah ikhlaulako. Ini juga sama dengan haro, itu juga wajib khobarnya bersambung dengan an. Dan ikhlaulako ini juga sama, dia itu bermakna roja, bermakna harapan. Nahwu contohnya, ikhlaulakol mujahidu fi sabilillahi an yantasiro ya qal mujahidu fi sabilillahi an yantasira Semoga orang yang ber, berjihad di jalan Allah itu menang. Ya, maka di sini sama, kita melihat khobarnya itu adalah an yantasira. Wajib bersambung dengan an. Demikian juga yang tadi an ya'uda itu juga wajib bersambung dengan an. Wahia lirrojai kama madho. Dan ikhlaulaqa ini juga sama, maknanya adalah makna roja, sebagaimana yang telah berlalu. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik, rahimahullahu ta'ala, wa alzamu khlaulaqa an mithlaharo, ya wa alzamu khlaulaqa an mithlaharo. Dan mereka yaitu orang-orang Arab itu mewajibkan ikhlaulako itu khobarnya bersambung dengan an sebagaimana haro. Ai maksudnya alzamal khobaroh khobarokhlaulako anil masdariyata mithla haro. Ya. Artinya orang Arab itu mewajibkan khobar bagi ikhlaulako itu bersambung dengan an masteriyah. Ini serupa dengan haro. Thumma dhakaro awshaka. Ya, kemudian asyaikh, maaf Ibnu Malik rahimahullah ta'ala, itu menyebutkan awshaka. Awshaka ini merupakan salah satu af'alul muqarabati. Wa annahu yakthuru qatiranu khobariha bi'an bahwa untuk ausyaka ini itu mayoritas keadaannya itu khobarnya bersambung dengan an. Wa tajar tajarrudu. Dan sangat jarang, ya sangat jarang khobarnya itu kosong dari an, ya tidak bersambung dengan an. Fa minal yaqtirani syairi. Maka contoh bahwa khobar dari ausyaka itu bersambung dengan an, itu adalah ucapan penyair. Di mana penyair tersebut mengatakan, Walau su'ilan nasu bala awsyaku, idha qila hatu an yamallu wa yamna'u. Apabila manusia itu diminta debu, ya, Ya, apabila manusia itu diminta debu, maka ketika diucapkan, ya berilah saya. Maka mereka hampir merasa bosan dan ya mencegah atau tidak mau memberi. Ya, ini syair yang uh, membandingkan sifat manusia ketika diminta dengan sifat Allah yang maha luas pemberiannya. Maka manusia itu ketika diminta debu sekalipun, Ya, jika ada orang yang mengatakan, ya berikanlah kepada saya, ya mereka itu hampir-hampir merasa bosan dan ya tidak mau memberi. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala ketika makhluk itu memohon kepada Allah, itu tidak pernah bosan memberi dan senantiasa memberi. Maka di sini kita melihat syahidnya adalah di sini ada la Ya, la maka la ausyaku itu ada ausyaka di situ. Ya, ausyaka kemudian isim ausyakanya adalah wawu. Kemudian mana khobarnya? Kita lihat ada ada yamallu. Ya yamallu. Nah, yamallu di sini bersambung dengan an. Maka ini adalah yang menjadi syahid bahwa orang Arab terdahulu itu juga uh, menyambung ya atau orang Arab itu menyambung khobar ausyaka dengan an. Kemudian waminat tajarrudi, contoh untuk yang tajarrud, yang khobarnya itu tidak bersambung dengan an, ya kosong dari an, yaitu qauluhu, ucapan seorang penyair, yushiku man farra min maniyatihi fi ba'di ghirratihi yuwafiquha. Ya yushiku, uh, hampir seseorang yang Eh, lari dari kematian eh, kematiannya ya jadi hampir-hampir seseorang yang lari dari kematiannya fi ba'di ghirratihi ya di sebagian waktu dia lalai itu dia justru menjumpai kematiannya ya atau kematian menimpanya kita lihat catatan kaki untuk syair ini Almaniyatu yang dimaksud dengan almaniyatu almautu yaitu kematian. Ghirratihi dan maksud dari ghirratihi itu adalah jam'u ghirratin. Itu adalah jamak dari ghirrah. Bikasril ghaini dengan mengkasrohkan huruf ghain. Wahiyal ghaflatu. Maksudnya adalah lalai ya dalam keadaan lalai. Yuwafiquha, maksud dari yuwafiquha adalah yusibuha wa yaqa'u 'alaiha. Yaitu menimpanya dan terjadi kepadanya. Maka kita melihat di sini ada yushiku. Ya, ausyaka yushiku. Yushiku itu mana isim yushikunya itu adalah man. Ya, isim yushikunya adalah man. Kemudian mana khobar yusikunya itu adalah yuwafiquha. Yuwafiquha. Maka di sini kita melihat yuwafiquha itu tidak bersambung dengan an. Ya, dia tajarrud. Maka ini menunjukkan bahwa ada penggunaan khobar bagi ausyaka itu tidak bersambung dengan an. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa ba'da ausyakan tifa'an nazura. Ya, wa ba'da ausyakan tifa'an nazura. Maksudnya adalah ya setelah ausyaka itu khobarnya itu tidak bersambung dengan an itu jarang. Artinya apa? Seringnya adaannya. Mayoritas adaan. Kalau tidak adaan itu jarang. Wa yuqra'u tifa bil qasri Ya, dan dibaca lafat intifa itu dengan kasar ya, dibaca makasur. Padahal kita mengetahui asalnya itu kan mamdud, itu berasal dari intafa, yantafi, intifaan. Ya, intafa, yantafi, intifaan. Maka harusnya ada intifaun, ya, intifa ada hamzahnya. Tetapi dibaca kasar Hamzah di akhirnya tidak dibaca. Karena apa? Ya karena darurat syair. Ya karena syair itu memerlukan rima atau harokat atau ketukan tertentu ya sehingga uh, ketika syair memerlukan itu maka terkadang yang mamdud bisa dibaca maksur. Wal makna dan makna dari penggalan syair ini itu adalah anna khadfa'an ba'da aushaka nazuro bahwa dihapusnya an setelah ausyaka atau dihapusnya an di khobar ausyaka itu nazuro. Nazuro artinya ay qalla. Yaitu maksudnya itu sedikit. Fayakunu adamu lintifai huwal kathiru. Maka jadilah tidak adanya penghapusan itulah yang paling banyak. Yang lebih banyak. Artinya bersambung dengan an, ya tidak adanya penghapusan berarti adanya an, itu yang banyak terjadi. Wal alifu fi ju'ila wa nazura lil itlaqi. Dan alif yang ada pada ju'ila dan nazura itu untuk itu adalah alif itlaq. Ya, ini sudah berkali-kali dijelaskan di bagian awal. Kita bisa kembali melihat pada syarah muqaddimah dari Nazim. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala melanjutkan. hukum qatiranil khobari bi'an ma'a karoba wa af'ali syuru'i. Nah, tadi yang dibahas adalah bersambung hukum bersambungnya dengan an itu untuk haro, ikhlau, lako, dan ausyaka. Maka di sini dibahas hukum persambungnya khobar dengan an untuk karoba dan fiil-fiil syuro, ya af'alus syuro yang bermakna mulai. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-168 dan ke-169. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa mithlu kada fil asahi karoba. Ya, wa mithlu kada fil asahi karoba. Dan karoba itu menurut pendapat yang lebih sahih, itu serupa dengan kada. Maksudnya bagaimana kita mengetahui kada itu termasuk af'alul muqorobah. Dan karoba itu juga termasuk af'alul muqorobah. Dan sebelumnya juga sudah dibahas bahwa kada itu dalam mayoritas keadaannya khobarnya itu kosong dari an. Ya, tidak ada an yang bersambung dengan khobarnya. Maka menurut pendapat yang lebih sahih, yang lebih kuat, itu karoba juga demikian. Ya karoba juga khobarnya itu pada mayoritas keadaan ya atau banyak ditemui itu kosong dari an. Kemudian watarku an ma'a watarku an ma'dhis wajaba ya watarku an ma'dhis wajaba dan meninggalkan an ya artinya ya tajarrud meninggalkan an untuk khobarnya af'alus syuru' itu hukumnya wajib Ya, maka di sini kita mendapat faedah bahwa untuk af'alus syuro' itu khobarnya wajib kosong dari an. Kemudian ka'an sya'asa yaku yahdu wa Maka contohnya itu adalah an sya'asa yaku yahdu. Pengendara unta tersebut itu mulai yahdu. Ya, yahdu itu nanti ada maknanya itu Salah satu maknanya memberikan minum kepada unta, kemudian ya berdendang atau bersenandung untuk unta tersebut. Wa taufiq. Ya, taufiqa ini juga sama, dia af'alus syuruk. Kada ja'altu wa akhadtu wa 'aliq. Demikian juga ja'ala, kemudian akhadha dan 'aliqa itu juga adalah af'alus syuruk. Dan kita melihat pada contoh ansya'a iqu yahdu ya pada fi'il yahdu itu tidak bersambung dengan an ya karena itu tadi bahwa secara umum itu wajib kita meninggalkan an untuk khobar af'alus syuru' kemudian kita melihat ya penjelasan dari Asyaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala untuk kedua bait ini ai maksudnya inna karoba mithlu kada. Bahwa karoba itu semisal dengan kada. Ya, dalam hal apa? Fayakunul kathiru fiha tajrida khobariha min anil masdariyati. Maka mayoritas keadaannya, itu khobarnya itu kosong dari an artinya khobarnya langsung fi'il mudhari' tanpa bersambung dengan an. Wa yaqillu qatiranuhu biha. Dan yang minoritas yang jarang itu adalah khobarnya bersambung dengan an. min tajridihi qaulus syairi. Maka contoh dari khobar karoba yang eh, kosong dari an, ya berarti ini kondisi yang mayoritas, itu adalah ucapan seorang penyair. Ya, penyair seorang penyair mengatakan karobal qalbu min jawahu yadhubu hina qalal wushatu hindun ghadubu. Jadi penyair tersebut mengatakan karobal qalbu min jawahu yadhubu hina qalal wushatu hindun ghadubu. Ya, hampir saja hati hancur karena keadaan yang sedih Ya, karena hampir saja hati karena keadaan yang sedih itu hancur. Khina qala ketika qolal wushatu ya ketika para pengadu domba itu mengatakan hindun rodubu bahwa hindun adalah seorang yang pemarah. Kita lihat catatan kaki untuk syair ini Al-Jawa, tadi ada min jawahu. Ya, Al-Jawa adalah syiddatu alamil firaqi. Ya, Al-Jawa adalah syiddatu alamil firaqi. Yaitu ya rasa sedih yang sangat karena perpisahan. al wushatu dan yang dimaksud dengan al wushatu jam'u washin yaitu jamak bagi washin. Apa itu washin? Wa huwan namma musa'i lil ifsadi. Yaitu para pengadu domba yang berusaha untuk melakukan kerusakan. Kemudian ghadubun, ya ghadubun tadi di akhir ada ghadubu, itu adalah sifatun minal ghadabi. Yaitu sifat bagi uh, kemarahan. Ya, menunjukkan sifat. Yastawi fi hal mudzakkaru wal muannatsu dan lafat ghadubun ini itu sama penggunaannya baik untuk mudzakkar maupun muannats. Ya tidak perlu kalau muannats dijadikan ghadabatun, tidak perlu. Ya, baik mudzakkar muannats itu sama, ghadabu, ghadubun. Seperti apakah soburin? Ya contohnya adalah soburun. Karena soburun itu sama, baik mudzakkar maupun muannas itu sama-sama bisa menggunakan soburun. Kita kembali ke atas. Maka di sini kita melihat karoba. Ya, karoba. Isim karobanya adalah al-kolbu. Nah, kemudian mana khobar karobanya? Yaitu yadhubu. Ya fi'il mudhari' yadhubu. Oleh karena itu, di sini kita melihat ini tajarrut. Yadhubu tidak bersambung dengan an. Wa minali qatironi qawlus syairi. Dan contoh dari kabar karoba, kabar, khobar karoba, ya khobar karoba yang bersambung dengan an, ya iketiron, yang bersambung dengan an. Itu adalah ucapan seorang penyair. Ya, apa itu? Kita lihat. Nah, di sini saqa hadzawul ahlami sajalan 'ala dhoma. Uh, Orang-orang yang berakal tersebut itu memberikan minum uh, satu timba karena kehausan. Waqad karobat a'naquha antaqatta'a. Ya dan sungguh hampir-hampir leher-leher tersebut itu putus. Ya hampir, hampir-hampir. Eh, ya dan sungguh hampir leher-leher tersebut itu terputus. Kita lihat catatan kaki yang berkaitan dengan syair ini. Zawul ahlami, yang dimaksud dengan zawul ahlam dalam syair tadi, kan ada sakoha zawul ahlami. Zawul ahlami adalah ashabul uquli, yaitu orang-orang yang berakal. Wayurwa, dan ada juga yang meriwayatkan syair ini, itu zawul arhami. Ya, bukan zawul ahlami, tapi zawul arhami menurut riwayat yang lain untuk syair ini. Kalau yang menggunakan dawul arhami wahumul akoribu. Maka maksudnya adalah ya kerabat. Sajelan, tadi ada da, uh, eh, sakoha dawul ahlami sajelan. Ya, maksud dari sajelan apa? as sajalu ad-dalwu. Maksud dari as sajalu adalah ad-dalwu, timba. Madama fihi ma'un. Ya, selama timba tersebut itu ada airnya, itu bisa disebut sajelun, wajam jam'uhu sijalun dan jamak dari sajelun adalah sijal. Kemudian fa'in lam yakun fihi ma'un fahuwa dalwun la ghairu. Namun jika di dalam timba tersebut itu tidak ada airnya, maka dia disebut sebagai dalwun, ya, tidak bisa disebut yang lain. Kemudian wal ghorbu wadzanubu mithlus sajli. Dan ada istilah yang lain untuk sajel itu adalah al-ghorbu dan adzanubu. Artinya timba tapi ada airnya. Kalau tidak ada airnya tetap disebut dalvun. Walbaitu itu li Abi Zaidinil Aslami. Bait ini itu merupakan eh, buah karya atau yang diucapkan oleh Abu Zaid Al-Aslami. Fi hijai Ibrahim binil Mughirati. Uh, bait ini itu menyindir ya Ibrahim bin Al-Mughirah. Siapa itu beliau? Walil Madinati. Beliau adalah gubernur Madinah. Min qabli Hisyami bani Abdil Maliki. Beliau adalah gubernur Madinah sebelum Hisham bin Abdul Malik. Kapan itu? Itu Haythu madahahu. Ya, ketika Abu Zaid al-Aslami itu memuji beliau, yaitu Ibrahim bin al-Mughirah. Walam yu'tihi syai'an. Namun setelah dipuji, itu tidak memberikan sesuatu pun kepada Abu Zaid al-Aslami. Kemudian wat domiru fi qawlihi saqoha dan domirha yang ada pada ucapan beliau saqoha ya, ya'udu ilal uruqi. Ya, itu kembalinya itu kepada uruq. Ya, kembalinya kepada uruq. Al-madhkurati fi awalil qasidati yang disebutkan di awal qasidah tersebut di mana beliau mengatakan madahtu uruqan linnada massatis Ya, saya memuji ya uruk ini maknanya banyak ya. Uh, ya saya memuji tanah yang kering, ya tanah yang kering ya untuk embun yang menyerap tanah yang basah. Ya. Hadisan ya baru saja hadisan falam tahmum bi an tatara' ar tatara' ra'a ya. Jadi madahtu uruqan linnada nadama thara hadithan falam tahmum bi an tatara'ra'a. Ya saya memuji ya, tanah yang kering untuk embun yang menyerap uh, tanah basah. Ya baru saja maka dia tidak khawatir untuk dapat tumbuh. Ya. Nah, apa maksudnya? Maksud dari keseluruhan ini adalah wal makna dan maknanya adalah annalladzina madahtuhum ya bahwa orang-orang yang saya memuji mereka ya saya memuji orang-orang kemudian yang dimaksud hum adalah mereka falam ahadzza minhum bisyai'in kemudian saya tidak mendapatkan keuntungan apapun dari hal tersebut kanu fi syiddatin wa bu'sin maka mereka itu berada dalam ya kondisi yang sulit dan sengsara. Ya, perumpamaannya. Takadu a'naquhum tanqati'u minal hajati. Hampir-hampir leher-leher mereka itu terputus ya karena ada kebutuhan, keperluan. Ya, dalam kondisi menderita, kemudian karena perlu, kemudian dia itu lehernya sampai hampir putus. Kemudian fa'an qadahum ashabul uquli. Ya, kemudian orang-orang yang berakal itu menyelamatkan mereka. Fasaqauhum sijalal karomi. Kemudian mereka memberi orang-orang berakal tersebut itu memberi minum kepada mereka, yaitu orang-orang yang dipuji tadi, dengan timba kedermawanan wa ajazalu lahumul ata'a. Ya, kemudian memberi e, orang-orang berakal tadi itu memberikan ya pemberian kepada e, orang-orang yang dipuji tadi. Yuridu annahum hadithu ahdin bini'matin. Ya, yang dimaksud bahwa sebetulnya orang-orang yang dipuji tadi itu baru saja mendapatkan kenikmatan. Ya, baru saja ditolong oleh orang-orang yang berakal tersebut. Lakin Nahum, tetapi orang-orang yang dipuji tersebut la yajuduna ma'a wujudil khairi. Ya ma'a wujudil khairi walaupun mereka itu mendapatkan perlakuan yang baik la yajuduna. Ya mereka tidak ya berbuat baik yang sebaliknya. Ya, kira-kira artinya seperti itu. Ya, tetapi yang paling penting bagi kita itu adalah syahidnya. Ya, syahid dari syair ini kita kembali ke atas itu adalah karobat a'naquha antakotoa Ya, karobat a'naquha antaqatta'a. Ya, hampir-hampir leher-leher mereka itu terputus. Maka ada karobat. Ya, karobat. Kemudian isim karobatnya adalah a'naku. Ya. Kemudian mana khobar karobatnya adalah takot to'a, to'a. Nah, di sini bersambung dengan an khobarnya. Ya, maka ini adalah termasuk contoh dari ikatiron. Kemudian wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala di mana beliau mengatakan wa mithlu kada fil asahi karoba. Dan karoba itu semisal dengan kada menurut pendapat yang lebih sahih, lebih kuat. Ai maksudnya inna karoba misluka ada fi kathroti tajarrudi. Bahwa karoba itu semisal dengan kada, bahwa kebanyakan kondisinya itu tajarrud. Ya, fi kathroti tajarrudi. Bahwa kondisi kebanyakannya itu khobarnya kosong dari an. Ya, tidak bersambung dengan an. Alal asahi, ini menurut pendapat yang lebih kuat. Ya, berarti ada pendapat yang lain. Kama annaha mafalaha fit dalalati alal muqarabati. Ya, sebagaimana ya beliau ya, sebagaimana atau maaf ya kama annaha mithluha fit dalalati alal muqarabati. Ini kedua ha ini kembalinya ke yang lain. Kama annaha bahwa karoba itu misluha, ya, semisal dengan e, eh, kada. Ya, sebagaimana bahwa karoba itu kama annaha misluha, sebagaimana karoba itu semisal dengan kada, yang menunjukkan akan makna muqaraba Ya, makna hampir, dekat. Wahada huwal asahhu fiha. Dan ini adalah pendapat yang lebih sahih bagi karoba. Mengapa dikatakan lebih sahih? Berarti ada pendapat yang lain. Mengapa? Fa inna sibawaihi lam yadhkur fiha illa tajarruda min an. Karena si sibawaihi itu untuk untuk untuk karoba itu tidak menyebutkan melainkan hukum tajarrud saja. Ya, artinya kosong dari an. Jadi kalau menurut si Bawaihi bahwa untuk karoba itu khobarnya harus selalu kosong dari an. Kita lihat catatan kaki. Undur Alkitabah. Ini bisa dilihat di tulisan buah karya si Bawaihi, yaitu Alkitab, Al-Mujalladah Thalitha, pada jilid ketiga, nah, Safhata Tis'in wa khomsina wa Mi'atin, pada halaman 159. Kita kembali ke atas. Wal asahu, tetapi yang lebih sahih, yang menurut uh, Syekh Abdullah Al-Fauzan, hafidhahullah ta'ala, itu adalah ma dzakarahu Ibnu Malikin. Yang lebih kuat adalah pendapatnya Ibnu Malik bahwa ini tidak wajib ya tetapi mayoritas saja. Mengapa bidalili ma taqaddama minasyawahidi? Yang menunjukkan yaitu tadi syawahid yang ada pada syair yaitu karobat a'naquha antaqatta'a. Ternyata ada orang Arab yang atau penyair yang menyambungkan khobar karobat dengan an. Kemudian beliau melanjutkan thumma ya kemudian zakara annama dalla ala syuru'i fil fi'li la yajuzu qatiranu khabarihi bi anil masdariyati. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bahwa fiil yang menunjukkan makna syuruk, ya af'alus syuruk berarti yang menunjukkan makna mulai itu la yajuzu yaqtiranu khabarihi bi anil masdariyati. Tidak boleh khobarnya itu bersambung dengan an masdariyah. Berarti harus selalu tajarrud, selalu kosong. Mengapa? anna hadhil af'ala lil hali Ya, ini penting anna hadhil af'ala lil hali. Karena af'alus syuru' itu menunjukkan makna sekarang, hal. Ya, karena mulai ya berarti ya sekarang kan. Padahal fi'il mudhari' itu ada kemungkinan hal, ada kemungkinan istiqbal, kemungkinan waktu yang akan datang. Tetapi af'alus syuru' itu menunjukkan makna sekarang. Walihada dan oleh karena itu, Ya, sumiyat maka fiil-fiil tersebut dinamakan af'alas syuru'i. Ya, sumiyat af'alas syuru'i. Itu dinamakan sebagai af'alus syuru'. Kemudian wa'an lilistiqbali, sedangkan an itu untuk makna mustakbal, ya, untuk makna yang akan datang. Dan karena af'alus syuru' itu untuk kondisi sekarang, maka tidak boleh kemasukan an khobarnya. Wa min dhalika qawluhu ta'ala dan di antara contoh untuk yang af'alus syuru' itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 22. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah." Ya wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Dan mulailah ya keduanya itu ya, menutupinya dengan daun-daun surga. Nah, maka di sini kita melihat tofiko ya tofiko di sini itu adalah uh, af'alus Kemudian isim tofikonya adalah alif ya alif ithnain. Kemudian mana khobarnya? Yakhsifani ya yakhsifani maka kita melihat yakhsifani itu kosong ya dia tidak mengandung an ya itu syahidnya wa qaulu syairi dan syahid yang lain adalah ucapan seorang penyair di mana penyair tersebut mengatakan araka aliq tatadzlimu man ajarna wa dzulmul jari idlalul mujiri Ya, araka aliqa tatadlimu man ajarna wa dhulmul jari idlalul mujiri. Ya, saya melihat engkau itu mulai ya, mendolimi orang yang berbuat baik kepada kita. Ya, saya melihat engkau itu mulai mendolimi orang yang berbuat baik kepada kita. Wa dhulmul jari idlalul mujiri. Ya, padahal kezaliman dari jar di sini ya, tetangga ya, atau orang yang berbuat zalim itu merupakan perendahan terhadap orang yang berbuat baik. Maka di sini syahidnya itu adalah aliqta tazlimu. Aliqta tazlimu. yang kau mulai menzolimi. Maka aliqta itu isim aliqonya adalah Ya, tak mukhatab. Ya, tak. Maka domir tak adalah isim aliko. Nah, mana khobar alikonya adalah jumlah ta'zulimu, Ya, ta'zulimu. Ta'zulimu kita melihat di sini dia kosong atau tidak bersambung dengan an. Kemudian wa qaulu bin dan ucapan Ibnu Malik rahimahullah taala dalam contoh ya beliau memberikan contoh ansya asa yaku yahdu ya ansya asa yaku yahdu penunggang unta tersebut itu mulai yahdu nah apa yahdu di sini yukalu dikatakan hadal ibila ya hadal ibila apa hadal ibila wahada biha yahdu hadwan wa hudaan ya hada biha itu adalah Eh, fi'il madinya, kemudian yahdu itu fi'il mudhari, hadawan wa khudaan. Itu adalah masdarnya. Artinya apa? Zajaroha khalfaha yaitu menggiringnya, menghalaunya dari belakang. Wasakoha, kemudian memberikan minum kepada unta. Ya, menggiring dari belakang, menggiring unta dari belakang, kemudian menghalau atau menggiring unta dari belakang, kemudian memberikan minum kepadanya. Waqala al-Jauhariyu dan berkata al-Jauhari rahimahullahu taala berarti kemungkinan dalam kamus as-sihah ya beliau mengatakan al-hadwu yang dimaksud dengan al-hadwu itu adalah sauqul ibili wal ghina ulaha itu maksudnya adalah al hadwu adalah memberikan minum kepada unta kemudian berdendang atau bersenandung bagi Ah, unta tersebut. Ini barangkali kebiasaan orang Arab terdahulu. Ya, karena ada beberapa hewan yang diberikan minum, ya kemudian didendangkan, nasyid dan lain sebagainya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.